بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره kaum muslimin dan sekaligus itu merupakan rahmat Allah untuk mereka semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kaum muslimin waktu-waktu untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan dilipat gandakan pahala pada waktu-waktu tersebut. Kalau kita melihat bulan berhijriah, kita akan melihat di sana ada sekian bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kaum muslimin di bulan-bulan tersebut beramal beribadah kepada Allah dengan amal tertentu yang disyariatkan dan dikasih pahala yang berbeda, pahala yang berlipat ganda lebih banyak dibandingkan dengan bulan-bulan selain ini. Setidaknya ada tujuh bulan. Bisa kita katakan berturut-turut kaum muslimin mendapatkan kesempatan untuk itu. Yang pertama Rojab Bulan Rojab adalah bulan haram Salah satu dari empat bulan haram Ashur Hurum Dalam pandangan Islam Barakallahu Amal-amal ibadah yang dikerjakan di bulan-bulan haram dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Azza wa Jal li syarafiz zaman karena keutamaan waktunya al hasanatu bi asyrataliha kaidah dasarnya satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipatnya bahkan sebagiannya dilipat gandakan ila sab'i mi'ati baitin sampai 700 kali lipatnya ila awafin kathirah karena sampai pada lipatan-lipatan yang begitu banyak tak hingga yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla saja ketika masuk yang namanya bulan haram maka amal amal tersebut kembali dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla li zaman dikarenakan keutamaan waktunya tak terhitung tak terhingga dengan amalannya sama kalau dikarenakan keutamaan waktu maka pahalanya berbeda sepanjang rojak amal apapun itu. Masuk yang berikutnya Syakban. Bulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat memperhatikannya. dikatakan kebanyakan umat manusia melalaikannya. Bulan yang diapit oleh dua bulan yang dianggap mereka lebih suci. Rajab bulan haram, setelah Syaban bersuci Ramadan tengah-tengahnya Syaban orang melalaikannya fokus pada Rajab dan fokus pada Ramadan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian khusus beliau melakukan yang namanya siang Syaban puasa bulan Syaban maka hampir sebulan penuh hampir sebulan. Tidak pernah beliau puasa di bulan-bulan yang lain yang begitu banyak, begitu sering selain Ramadan dibanding dengan Syawal. Hampir sebulan. Dijelaskan oleh para ulama lihat dalam kitab Al-Qaidul Ma'arif Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali Rahimahullah menjelaskan bahwasanya amal ibadah yang dikerjakan di saat orang lalai itu besar pahalanya. Ini gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan umat melalaikannya. Kebanyakan orang melupakannya. Dia mengerjakan amal ibadah di saat orang-orang lalai, di saat orang-orang meninggalkannya. Dia mengerjakannya, dia menghidupkannya, maka mendapatkan pahala yang istimewa. Bukan semata-mata pahala berpuasa, tapi lebih daripada itu mendapatkan sebuah pahala amal ibadah yang dikerjakan ketika orang lain lalai. Nah, perhatikan sahabat Rasulullah SAW yang dihasankan oleh para ulama tidak akan banyak jalur-jalurnya dari sejumlah sahabat jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang kondisi akhir zaman nanti. Belum mengatakan fa'ilam waraikum ayyaman. Di belakang hari nanti ada hari-hari. Asabru fihinna kalqawi al-jabr. Kesabaran keteguhan, keistiqomahan pada hari-hari itu seperti menggenggam bara api yang panas. Belum perjuangan, belum pengorbanan. Al-amil bisunnati fihinna Orang yang mengamalkan sunnah pada masa-masa itu Lahu ajur khamsina rajulan Ya'maluna bid'amal dia mendapatkan pahala 50 orang yang mengamalkan sebagaimana amalnya. Ditanyakan oleh sebagian sahabat, minna au minhum ya Rasulullah. Pahala 50 orang dari kami, sahabat, atau dari mereka ya Rasulullah. Belum katakan bal minhum dari kalangan kalian wahai para Kalian, seseorang yang mengamalkan sunnah pada hari-hari itu mendapatkan seperti pahala amalan 50 orang sahabat. Pahala 50 orang sahabat yang mengamalkan sebagaimana amalnya itu 50. Padahal enggak tahu satu sahabat saja susah dan tak mungkin dari dalam hadis kalau kita berinfak satu burung kusur berupa emas banyak sekali sahabat berinfak satu mu seperdua telapak tangan atau setengah mutnya kita tidak bisa mengalahkan amal sodakonya sahabat tadi walaupun kita infak satu emas satu sahabat kalau itu mendapatkan pahala seperti puluh orang sahabat yang beramal sebagaimana amal apa sebabnya? Dikarenakan pada masa itu orang-orang yang mengamalkan sunnah sangat sedikit, penuh perjuangan, penuh pengorbanan, di mana umat manusia pada umumnya meninggalkannya, melalaikannya, melupakannya, bahkan mungkin memeranginya, nah, tak suka dengannya, tapi dia mengamalkan dan menghidupkan. Sehingga secara umum beribadah kepada Allah Azza wa ketika orang lain pada lalai itu bersalah. Syaban masuk pada. Belum hal dengan demikian ya, syahrun yaqalun yaqalu ya, kathirun ya, minan nas sebuah bulan yang dilaraikan oleh kebanyakan. Maka ketika kita berpuasa syahban, dan rangka menjunjung kita Muhammad SAW dan ternyata kala itu banyak umat manusia yang lalai melalaikannya, maka kita mendapatkan pahala yang besar berlipat ganda dari <clears throat> masuk kemudian Ramadan ini ya, sangat kaya kalau sepakat kita maupun alif itu ya sepakat terkait dengan lipat dan apa hal lalu yang sepakat Ramadan yang luar biasa masuk kemudian Syawal padanya ada Idul Fitri padanya para wajib ada anjuran untuk berpuasa 6 hari Syawal Siapa yang puasa Ramadan kata Rasul dan diikuti dengan enam hari Syawal, maka dia seperti puasa satu tahun penuh. Syawal merupakan Ashurul Hajj, merupakan bulan-bulan haji. Kaum muslimin yang berhaji ke tanah suci bisa berangkat dari mulai tanggal satu Syawal ke tanah suci dengan niatan haji. itu di sana sampai nanti tanggal berhijrah melaksanakan malas hajinya bahwa jika Jiwa sasa, di orang muslim e, bergembira dengan ya, dan sertai dengan amal soleh khusus enam hari syawal berpuasa. Datang dulu ada Sekarang kita di bulan ada di 10 hari terakhir Zulqa'dah. Zulqa'dah ini termasuk yang pertama Ashur haji, Juga termasuk berbulan haji Zulqa'dah juga termasuk Ashurul Hurum termasuk bulan-bulan haram sehingga semua amal ibadah yang dikerjakan pada bulan tersebut Dibatkan pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla li syarafiz zaman dikarenakan keutamaan waktunya sama dengan Rasul amal apapun yang dikerjakan ketika berpada maka dibatkan pahalanya oleh Allah Azza wa Jal dikarenakan keutamaan waktunya termasuk wahid Muharram bulan haram. Sebentar lagi para fikum di hadapan kita insyaallah taala semoga Allah kasih berkahnya kepada kita semua akan masuk yang namanya Zulhijjah. Pada Zulhijjah ini barakallahu pun terdapat sekian banyak keutamaan dan amalan. Zulhijjah bulan puncak-puncak ibadah haji. Termasuk bulan haji, maka puncak-puncaknya ketika itu dimulai dengan delapan berhijrah hari Tarwiyah diakhiri dengan tiga berhijrah maksimal nafar tani selama enam hari maksimal. Disitulah waktu-waktu pelaksanaan marasik haji, puncak haji di Indonesia. Zulhijjahuna barakallahu fikum termasuk Ashur hurum juga termasuk bulan-bulan haram secara umum. Maka semua wali ibadah yang dikerjakan ketika itu juga dikerjakan pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla dikarenakan syarafuz zana keutamaan waktu. Terkhusus untuk yang jamaah haji dilipat gandakan pahala oleh Allah Azza wa Jalla dengan dua sebab yang pertama syarat zaman keutamaan waktunya mereka berada di bulan-bulan Arab dan yang kedua syarat bermakan keutamaan tempatnya dikarenakan mereka di tempat khusus. Sudah jauh ini belum pak, wakil menangis. Nah kalau berapa kita karena Allah maha tahu baru. Itu kalau kalian berhaji ya yang Baru. Padahal Zulhijjah barakallahu fikum ada ayyamul ashr. sepuluh hari pertama Zulhijjah. Tanggal satu sampai tanggal 10 Zulhijjah. Ayyamul ashr. Itu dikatakan oleh para ulama afdalu ayyam sana. sepuluh hari pertama berhijrah itu adalah hari-hari yang paling afdal selama setahun. Hari-hari yang paling awal selama tahun. Sebagaimana sepuluh malam sepuluh hari terakhir Ramadan afdalu layali al-asana. Merupakan malam-malam terbaik yang paling awal dari malam-malam sepanjang tahun. Itu sepuluh hari malam sepuluh hari terakhir Ramadan. Padahal ada apa? Ada malam. Berhijab ayam hari-harinya. Sepuluh hari pertama berhijab adalah hari-hari yang paling awal dari semua hari-hari sepanjang tahun. Ada apa di situ? Yang pertama, di situ ada hadis Abbas radhiyallahu taala Muhammad dan Muhammad memberitakan tidak ada satu amal pun yang paling yang lebih dicintai oleh Allah Azza Wajalla daripada amal-amal yang dikerjakan pada sepuluh hari pertama. Amal apapun yang kita kerjakan di sepuluh hari pertama berhijab adalah amal yang paling awal. Paling awal, paling utama, paling Allah cintai. akan kepada sahabat, walau jihad bisa yang Rasulullah. Tidak dia tadi نظیر بعدی میبینم ها بیدن چی بعد یا رسول الله لادرم بار چی waktu jihad. Keutamaan berjihad yang sedemikian besar orang bisa tidak bisa menandingi keutamaan amal yang dikerjakan Rasulullah dalam berjihad. Salah satu kata beliau, seseorang yang keluar dari rumahnya dengan jiwa raganya, dengan hartanya, berjihad bisa dan tidak ada yang kembali nabi kata haji. Ya, hanya itu yang bisa menanti. Nah, selebihnya tidak bisa menanti. Amal apapun kata para ulama, sekecil apapun amal yang kamu kerjakan itu amal yang paling afdol yang paling utama ketika itu masih ada di sepuluh hari pertama. Apalagi amal besar yang kamu kerjakan lebih berlipat adalah tidak ada kesamaan dunia walaupun jihad sebelah. Nah, nanti bisa sodako, bisa puasa, puasa sunnah secara mutlak. Nah, banyak yang lainnya. Untuk nah, mengerjakan ibadah sholat berbulan biasa lima waktu, kopiah, bahia, dan segala macamnya. apa yang dikerjakan ketika itu mendapatkan pahala yang paling apa paling utama Di situ juga ada Yaum Arafah. Hari Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah dianjurkan khusus pada hari itu untuk siar Yaum Arafah. Puasa pada hari Arafah yang keutamaannya menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya dan di dalam hadis Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu arba muslim di situ juga ada tanggal 10 itu. Ada Idul Adha. Hari raya besar kaum muslimin. Yaumul Nahr. Hari di mana kaum muslimin boleh nahr hewan kurban. dari mulai tanggal suku hari Arafah 9 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah tenggelamnya matahari dianjurkan syarat untuk bertakbir takbiran syiar Islam yang namanya takbiran puncaknya ketika iklim alha teruskan sampai ayat mubasir takbiran karena sepuluhnya itu ada sholat idul adha ada idnya kaum muslimin dan mulai semenjak tanggal itu sepuluh, dua belas tiga puluh hijab ada syariat untuk menyembelih hewan namanya uhiyah uhiyah ini para fikum di kalangan para ulama dinyatakan sebagai afdalu al-ibadatil maliyah sebaik-baik ibadah harta benda itu mengeluarkan harta untuk memberi hewan kurban disembelih lillahi kita barakallahu ibadah apa macam-macam ya ada ibadah ucapan zikir baca Quran doa berdakwah ada yang namanya warahmatullahikum uh, ibadah yang badaniyah nanti sholat segala ada ibadah malia apa benda di sana ada uh, infak sholat dan yang paling awal yang surga di antaranya adalah <coughs> menyembelih hewan kurban mengeluarkan harta membeli diberikan eh, hewan untuk sembelih nilai kita Allah. Maka hubungan antara antara ibadah mania dan ibadah kalbiyah ibadah hati. Ini ikhlas dalam menyembelih korban dan juga ada ibadah uh, eh, jasa dia dikarenakan ada pekerjaan yang dikerjakan menyembelih dan segala macamnya maka juga dalamnya ada ibadah kaumiyah ibadah ucapan dikarenakan ada pikir yang dibaca Eh, basmalah dan yang lain ketika menyembelih waktu. seorang masuk ibadah harta benda yang paling mahal. Nah, di sana ada yaumul Qor. Pada Ija ada yaumul Qor. Yaumul Qor adalah hari yang terbaik dalam Islam. Yaumul qar itu tanggal 11 Dzulhijjah. Disebut dengan yaumul Qor Lianna hujjat yukirruna bimina Di daerah para sebuah haji Mereka ber, berpromisi Biar mabit di Mina 11, 12, 13 berhijjah ayat tasbih ayat Mina Termasuk hari-hari mabit di Mina Berjamaah haji Dan ayat tasbih Disebut dalam hadis Sahih Muslim dan Dubai Syekh radhiyallahu anhu kata Rasulullah SAW ayam tasyrik ayam aklin wa syurubin wa dzikrillah hari-hari tasyrik hari-hari makan hari-hari minum dan berpikir kepada Allah Azza wa Jalla itu semuanya jadi satu kelompok di bulan sehingga bulan haram yang bulan yang ketujuh Muharram. Muharram juga termasuk bulan haram. Semua amal ibadah bagian pahalanya pada tersebut di syarat Padanya ada sembilan sepuluh Muharram diajukan untuk berpuasa Tasu'a dan Asyura. Baik tujuh bulan bukan waktu yang sebentar tujuh bulan lamanya dikasih kesempatan pada Allah Azza wa Jalla dari kaum muslimin untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya dengan amal ibadah yang mereka lakukan. pahala di bulan-bulan ini. Pada bulan-bulan ini muslimin lalai dikesampingkan maka bulan yang berikutnya juga bakal dilalaikan. Maka harus suara sebaik-baiknya untuk meraih pahala besar dari Allah Azza wa Jal dengan memanfaatkan waktu dan momen sebaik mungkin dengan berbagai amal ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Di antara yang perlu dipersiapkan adalah al dia. Sekarang sudah dalam berhijab menyembelih Yang kita bahas kali ini, warahmatullahi wabarakatuh, bukan terkait dengan akar. Bukan terkait dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan di Nilai kurban Misalnya dalam persoalan yang lain Kebetulan sampai ada dua dalam persoalan yang Yang kita bahas kali ini adalah Hikmahnya Hikmah Dibalik pensyariatan ruhiyah Menyebelah dua Uh, Kaidah kita mengetahui hikmah ini adalah barang baru. Kita akan bisa mengetahui dan meresapi menghayati ma'asin haladir keindahan-keindahan agama Islam. Ma'asin hadi syariah keindahan-keindahan syariat Islam yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata semua bimbingannya indah, manfaat, maslahat pada dunia, pada agama, pada akhirat. Maslahat urusan pelaku secara pribadi dan juga orang lain. Sehingga kita semakin yakin akan kebenaran Islam. Kita semakin mencintai Islam. Kita semakin kokoh berpegangan dengan Islam. Kita semakin mantap untuk selalu kembali wabibiyah dunia Islam. terbukti dalam sekian kali sekian banyak uh, contoh dalam bimbingan syariatnya. Bimbingan yang begitu indah, yang begitu agung, yang begitu mulia, yang membawa masalah dunia, masalah agama, dan juga masalah akhir. Kita mesti sedikit membuka tabir-tabir hikmah di balik syariat walaupun tidak semuanya diterima. Ada perkara ibadah walaupun yang manusia ilmunya tidak nyampe untuk bisa sedikit menguak hikmah. Maka yang ini fungsinya untuk ikhtibar waktian ujian dari Allah Azza kita taat atau tidak. Dalam kesempatan yang lain tidak bisa menyebutkan hikmah-hikmahnya untuk eh, poin-poin yang di tadi kemanfaatan dan faedahnya barakallahu fikum wa ma utidu min al-ilmi illa qalilan kata Allah dan tidak harus dikasih ilmu melainkan sedikit ada kalanya tahu hikmahnya ada kalanya tidak tahu hikmahnya yang tahu hikmahnya disebutkan untuk menampilkan keindahan-keindahan Islam yang belum atau nggak mau hikmahnya itu fungsinya untuk istilah ujian dari Allah SWT kepada kita semua kita mentaati iya, iya. Allah Azza wa Jalla atau hadir. Kebetulan Imam bin Allah untuk Uhiyah Syariat Uhiyah di dalamnya terdapat sekian banyak hikmah-hikmah yang bisa kita ambil faedah-faedah besar yang bisa kita ambil. Kita sebutkan satu persatu warahmatullahi yang memohon kemudahan kepada Allah Azza wa Jalla. Hikmah yang pertama. Faedah yang pertama dari ruqyah adalah wa'alaikum Intisalu amrillahi ta'ala Melaksanakan Menjalankan perintah Allah Azza wa Jal juga perintah dari kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam rangka untuk menggapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hikmahnya supaya kita ini menjadi hamba Allah yang soleh, soleh hamba Allah yang bertakwa kepadanya ada syariat uriyah kita laksanakan bila kita berkawal. Kalau ada lebih banyak, Inna أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepada engkau wahai Nabi Al-Kautsar. Al-Kautsar dari pemakanan anugerah begitu banyak, sangat banyak. Di antara yang ialah telaga Rasul Allah. Ada yang Al-Kautsar nama telaga Rasul Sallallahu oleh setelah itu fasalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah engkau wahai Rasul untuk Allah semata dan sembelihlah hewan kurban juga untuk Allah semata. Di situ ada dua poin. Yang pertama perintah mengerjakan sholat. Yang kedua perintah mengerjakan nahr, menyembelih hewan kurban. Dan titik tengahnya kita ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala ketika mengajarkan sholat dan ketika menyembelih itu iya, tahu untuk itu. Barakallah. Maka seorang muslim, seorang mukmin yang soleh dan soleh yang bertakwa kepada Allah, maka mereka akan memenuhi panggilan tadi. Sam'an wa ta'atan. Kami dengarkan, kami taati, kami siap melaksanakan perintah akan kami keluarkan harta benda yang kami miliki, harta yang terbaik untuk membeli hewan kurban dan akan kami sembelih lillahi tabaraka untuk Allah semata. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Ada anjurul mukminin bil kurban dan pertamanya harus ikhlas Barakallahu itu iya, dikerjakan untuk melaksanakan perintah. Perhatikan baik-baik ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang syariat menyembelih hewan kurban video yang yang cukup panjang pada ayatnya warahmatullahi Allah Subhanahu wa taala kata selain disebutkan di Al-Hajj Ayat yang ke-37 Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah itu sebuah sekian banyak ayat yang menerangkan masalah ahli Quran Allah mengatakan setelah itu Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minhum, tidaklah tidak akan sampai kepada Allah daging-daging kurban tadi. Tidak pula darah darah yang tertumpah dari hewan-hewan tadi. Tetapi yang sampai kepada Allah Atakwa kuat minkum Ketakwaan dari kalian Walakin Ya naruh takwa Jika semata-mata Borok Munderes Darah tertumpah. Beres, Tidak. Yang dituntut bukan semata-mata yang benar, Bukan semata-mata itu. Tapi dituntut ialah ketakwaan kalian. Ketakwaan dan waladi Ia lalu takwa minum. Sampai kepada Allah Azza wa Jal. Takwanya. Jadi penting. Ketika kita tidak menyembelih hewan kurban, kalau bakhil-bakhil, ya kurban, ya wis kurban yang dikeluarkan uangnya cuma sedikit. Nah, eh, kalau uang segitu, dapatnya cuma cepet. Nah, niat kurban rendah. Kalau niat kurban tunjukkan takwa kamu kepada Allah Azza Wajalla. Beli hewan kurban yang paling sempurna, yang paling gemuk, yang mahal. Itu pada umumnya kalau nggak gemuk berarti mahal. Yang bagus sesuai dengan kriteria yang disukai dalam hadis. Nggak usah mikir yang lain. Kamu kerjakan lillahi taala sam'an wa ta'atan. Karena mendengar hati Allah Azza wa untuk menunjukkan takwa kamu melaksanakan perintah Allah, meraih ketakwaan dari Allah Azza Jelas berakhir. Jadi aku korban di nah. Kemudian ketika anda sedang berkorban sedikit pun diharapkan dengan sangat keikhlasannya. Lillahi Rabbil Alamin. Ikhlas lillahi Rabbil Alamin. Mohon maaf. Jangan dipamerkan hikmah wahidnya langsung. Mohon maaf juga banyak di kalangan kaum muslimin ini lagi zaman now, zaman sekarang ini warahmatullahi ini zaman selfie. Seringkalinya sebelum sebelah selfie dulu dengan berkorbannya. Ini korban saya, pak, kambing, apa saya kan sapi, terus selfie dengan uh, kambingnya atau dengan sapinya. Terus orang hewan kurban Allah berfirman, ingat Allah mengatakan wasalli li rabbika wanhar. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan ditakdirkan kepada Ya, mas. Sebisa mungkin Anda rahasiakan semua itu Biarkan itu semua terangkai dengan indah dalam hati dan satu hari Di selfie di sini. Dan ya, dikeluarkan, di bahasa ini tidak taruh sini. Bila ini Allah Termasuk untuk keikhlasan kata para ulama ulama ialah iya, jangan nyebut-nyebut harganya. Nilai itu adalah ngomong. Kalian paling beli kabin, Harga 1,5 juta hari ini. Nih, eh, hewan kok satu, eh gemuk, tahu harganya berapa ini? Nggak boleh tiga juta, nggak boleh tiga juta, Nah, semua juta. Masya Allah, nggak boleh. Nah, akhirnya paling saya. Nah, nah apa lagi dipikirkan? Nah, berapa tadi kamu itu? Pas kali 40 juta. Nih, tadi ini syariat rombongan saya, saya tujuh orang. Nah, sapi dia itu harganya lima puluh juta. Terus berbangga-bangga dengan harga. Mohon maaf, ini mengurangi nilai keikhlasan. Maka mungkin dikhawatirkan sudah riak di situ. Apakah sampai kepada wajib? Wajib. Apakah sampai kepada wajib? Tidak sampai. Tidak ada usul ketakwaan kepada Allah kita berdoa. bukan semata-mata nih dagingnya apa? Dari sebelah tertumpah darahnya. Enggak. La yanallahu al-muha wala yang nggak bakal sampai kepada Allah dagingnya atau darahnya. Wala dinarul taqwa itu tapi yang sampai kepada Allah ketakwaan Ini hikmah yang paling besar dari ilmu kurban ya tidak apa-apa lah dibilang sama banyak orang uh, kurang kurang modern gitu kurang no tidak ada masalah nah, yang penting ibadah kita betul-betul uh, ikhlas bila berdoa diterima oleh Allah swt menambah ketakuan kita kepada Allah swt. Hikmah yang lain lagi. Baik-baiknya lagi barakallahu. Dari udhiyah menyembelih hewan kurban ialah untuk menampilkan ilhar ilharu syairah min syairillah untuk menampakkan syiar dari syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala syiar yang kaum muslimin menyembelih kurban di mana-mana mereka berada. Ini dengan sholat takbiran, Berdiri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sesuatu yang tidak ada pada agama-agama yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Ya Ayat yang ke-36 Allah Subhanahu wa taala berfirman wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair Fadhkuru sallallahi 'alaiha shawab Dan al-budna al-budn itu makna asalnya adalah tongkat sebagai orang ada tafsir memanakan al-bujna itu adalah kopiah secara umum. Jika meliputi kambing, sapi, dan unta, bagi batul an'am, hewan ternak yang merupakan syarat hewan kurban, kambing, sapi, unta. Daripada kurban al-bujna itu unta. Itu yang hewan kurban. Allah mengatakan wal budna jannah lakum min sya'irillah dan anggudna onta atau hewan kurban kami jadikan ia bagi kalian termasuk syiar syiar agama Allah azza wajalla. Lakum fiha khair bagi kalian pada hewan tersebut banyak kebaikan kebaikan di sini. Syiar jadi hikmah besar untuk merapakan kepada umat kami kaum muslimin. Di tempat ini ada kaum muslimin Misi akhirnya kami kaum muslimin menyembelih berkorban lillahi kita wa taala diiringi dengan takbiran. Oleh karena itulah yang dijelaskan oleh para ulama secara afdaliyah secara afdaliyahnya diminta kepada segenap kaum muslimin untuk menyembelih hewan kurban di tempatnya masing-masing. Jangan dikirim yang transfer di tempat yang masing-masing. Ingat, Rabi lewat babnya artinya boliyah Kenapa demikian? Dikarenakan oleh para fuqaha menyebutkan hewan kurban bukan semata-mata bab sosial bagi-bagi bagi. Tapi ada yang lebih besar daripada itu menampakkan syiar agama Allah Azza Semakin e, banyak yang menyembelih di tempat-tempat yang berbeda-beda akan semakin nampak syiar atau Allah di tempat yang berbeda. Nah, ingat diiringi dengan takbir. Ini dengan korban ibadah kepada Allah. Syiar. Mengerti? Nah, yang ada di pengasih ya pengasih. Udah sini dengan masyarakat yang lain dan kaum yang lain tampilkan siaran kepada Allah dalam bentuk diberi berkur ya informasi ini tempat yang lain lain lagi urusannya silakan barulah ini afdalnya kenapa di antara itu syiar Islam terkait dengan hewan kurban dianjurkan untuk memakan sebagiannya mensedekahkan sebagian yang lainnya lagi dan menghadiahkan sebagian yang lainnya lagi disimpan sebagai yang lain. Allah mengatakan selain Fa'idha wajadat judubuha Fakulu minha Wa afrimul qani'a wal mu'tal Dan ketika hewan kurban tadi Rubuh Rubuh Kesapi sapi sapi Maka fakulu minha Makanlah sebagian dari eh, dagingnya Dan berilah makan orang-orang yang miskin yang memerlukan PR publish di sumbernya maka insya Allah enggak enggak enggak sampai karena orang enggak sampai karena saudara G kalau niatnya itu adalah menawarkan agama Allah Azza ya kan enggak harus tanya enggak harus semuanya jadi ini enggak terus nyicipi satu dua ratus HP nyicipi ya satu dua senter gulirnya atau Ini wajib Sudah Tidak boleh transfer ya. Nah jumur mengatakan sunnah saja tidak wajib Jika afboliyahnya di tempat Masing-masing ah, Ya Allah Terus tampakkan syiar Syiar ya. Sudah idnya Oh ramai Apalagi sama-sama semua kaum sini Dari semua kalangan Ramai Syafatnya Takbir ramai takbirannya Rami juga dibelehor korbannya luar biasa. Rami juga makannya. Jadi mulai saat itu dan tiga hari depan dikatakan seperti hari-hari makan dan minum. Jangan lupa pikir kepada Allah Subhanahu itu sebagian uh, ulama zaman sekarang ngomong dengan sebuah fatwa diperbolehkan bagi seseorang atau pemilik sebuah desa atau satu RT satu kampung menyembelih hewan kurban, syarikat sapi atau ada yang kambing segala disembelih terus dimakan sekampung. Itu pun, Artinya tidak harus dibawa keluar, hanya nah, dimakan, dipakai makan makan sekampung. Boleh. Karena yang namanya hewan kurban itu ada yang disediakan tapi mendapat sini juga itu makan dihadiahkan yang kaya kaya juga boleh maka boleh juga dihadiahkan untuk orang kafir. Karena ngasih hadiah bukan orang kafir yang berkorban, kasar orang berkorban, dia kaku ibadah kasar. Kalau dikasih hewan korban boleh termasuk hadiah dan nanti berbulu. Dan ada sunat memakan sebagian. Orang lagi, Kok mau pernah sih itu biasa Masya Allah luar biasa. Syiar. Aku sih. Boleh saya di kalau boleh kan Pak? Mana Dan nah, coba Zobi, Senang Sari itu ya, Pak Dusun, Sana Rambihun, ada masyarakat sadar, terus sepakati, yang korban siapa saja, yang harus sebulan ayo pada desa, di masjid, mana gitu, di dia sendiri, yang ada hal dari diri sendiri, keluarga sendiri terus ya, masya Allah. Kerukunan, nampak, kuat, masya Allah, eh, interaksi jadi bagus dan ya. mana-mana babnya bab makan-makan terus paling semangat orang kampung itu iya, apalagi <clears throat> yang tidak makan syiar itu terpaksa dibalik syariat Romawi. Ternyata ketika mengkaji ulang, mengkaji kembali baru waktu itu ternyata di Jawa dijelaskan oleh Pak Allah dalam buku-buku mereka. Syekh Islam rahimahullah dalam Majmuah eh, Tawfiq menjelaskan di antara sunnah bimbingan Rasul sunnah Rasul yang uh, hampir terlalaikan dari promosi ini. Apa itu? Makan-makan besar, makan-makan bersama setelah selesai sholat. Umumnya kan yang mau ya, ini tidak makan rame-rame di dalam kaum muslim. yang syiah, syiah jadi ketika Idul Fitri kemarin ada sebagai teman dari Lamongan ayah kepada saya di tempat kami di nggak semua Lamongan sebagian Lamongan di masyarakat daerah ya, Pasiran sana di sini ada sebuah kebiasaan kalau habis sholat itu, mana mana pak masuk melupakan masakannya makan orang ramai di sama musim di di kelas sholatnya mana rumahnya? Di saya tidak ada soalnya. Di kepala saya sendiri itu sih tidak ada Di rumahnya masing-masing. Masya Allah. Sholat. Banyak itu cuma boleh. Itu merupakan syiar Islam yang pernah diadakan. Hampir sama legal itu Ya kalau itu fitri mungkin uh, agak sedikit. Dan kalau di lapangan ada. Ini kan harus harus ya harus berpakai mengeluarkan kepada berkegamangan sudah ada hewan-hewan bukan di masa selain-selain konsen Oke, maka sangat sangat masa syiar dan syiar saya besar hikmah besar dibalik mensayakan ubudiyah wal budnati annaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair para kaum untuk kalian perhatikan dan kebaikan kebaikan dan e, antara faedah e, mengagumkan menampilkan syiar atau mazhab itu menambah ketakuan Maksudnya ya, sebelumnya lagi di al hajj ayat yang ke dua kalau mengatakan terjemahnya dari ومن يعظم شعائر الله ya dengan itu siapa yang mengagungkan membesarkan syiar sekarang nama Allah maka dia termasuk ketakwaan takwa untuk Masya Allah nah, ini harus disemarakan gitu dihidupkan kembali secara Allah yang mulia ini Nah kalau bukan jenengan-jenengan yang mulai bisa lagi yang mulai. Yang ya? Kurang ngaji, pemimpin beres, nyamal ke. Lagi, aku. Sejauh cukup. Gak biasanya ada berapa ya? Nah, oh masih sangat serupa. Lalu 45 menit. Ada. Banyak yang khawatir. Di antara hikmah persyaratan muhiyah dan faedahnya barakallahu fikum ialah at di bil anbiya'i wal mursalin. Meneladani meneladani para anbiya wal mursalin di sini secara khusus barakallahu fikum yang diteladani adalah siapa? Siapa, Nabi Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebab asal muasal pensyariatan udhiyah itu dimulai dari Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itu diabadikan dalam Al-Quran berbeda di al sofat Ya sofa. Nabi Ibrahim alaihissalam bapaknya ahli tauhi, imam tauhi, bapaknya para ambiya wal mursalin setelah beliau Maulid eh, Akbiya, imam yang bertakwa kepada Allah Azza wa Allah uji dengan tidak diberi keturunan sampai usia tua. Mama setua belum juga punya keturunan. Secara kopiannya insan ada semacam program psikis. Ini juga yang namanya anak. Lagi itu bisa. Begitu pula Nabi Ibrahim alaihissalam dosa. Sangat ingin punya. Ketika sudah usia lagi usia dua. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada beliau memiliki seorang putra raja. Namanya siapa? Nama Ismail bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Dan itu termasuk keajaiban, termasuk tanda tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Istri beliau sampai heran sudah kok bisa berbarang kan? Ya, akan ada bina-bina kamu uh, heran dengan uh, perintah Allah SWT. Mau orang puasa terus tersiap, pun sepuh masih di penjara. Kayak zaman sekarang ini. Ya. Nah, banyak sepuh-sepuh dan maupun babal dan produktif mau. Ya. ada pada ini. Ini memang tanda tanda kekuasaan Allah SWT. Amin. Lahirlah semua ini. Jangan terbayangkan ya sepanjang itu ya sekian lamanya waktu sampai usia tua menanti-nanti hadirnya seorang anak begitu perhatian panjang kami berhasil Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada anugerahnya kepada beliau lahir seorang anak laki-laki Jangan bayar betapa bahagia ya beliau Betapa beliau sangat mencintai anaknya. Amsali itu kalau emosi. Sangat-sangat mencintai anak ini. Wow, biasa Senang sekali. Di sini ada ujian. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Allah Ibrahim, memuji keimanan beliau, memuji ketauhidan beliau. Apakah beliau lebih cinta kepada putranya atau lebih cinta kepada Allah Azza wa Jal. Besar ujian Iwan, ujian yang diminta dan diperintahkan untuk menyembelih anak. Dalam mimpi, dan mimpi para ambiya wal mursalin adalah wahyu hak Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'anul Karim di As-Saffat ayat yang ke-101 setelahnya. Karena Nabi Allah Ibrahim menjelaskan tentang dakwah beliau. Allah mengatakan firman-Nya, "Fabasyarnahu bi ghulamin halim." Maka kami kasih kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan anak muda bayi bulat yang halim yang masalah yang yang yang satu yang hari ini sifatnya Nabi Wahab Ismail kalau yang Nabi Ishaq Ali Falamma balagha ma'ahu sa'i ketika telah sampai bersama dengan beliau Nabi Ismail ini sudah bisa mandiri sudah bisa berusaha sendiri Qala ya bunayya inni ara fil manami anni Nabi Ibrahim mimpi. Dalam mimpinya itu diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail. Mimpi Nabi Hak. Maka bersampaikan kepada putranya ya bunyi ya wahai anakku. Ini ara fil manam aku bermimpi anni adbahu. Aku diperintahkan untuk menyembelih kamu. Lalu bayangkan betapa sedihnya beliau. Nah, ini bukan perlu ditiru Pak. Ini syariatnya nanti nanti sebelumnya. Di zaman sekarang tidak bisa. Fanzur mada tara. Seorang melihat bagaimana mendapatkan dengan mereka. Nabi Ismail anak yang soleh, Soleh mati soleh rasul juga lagi dengan bekas dengan tanpa bulat menyatakan قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين Wahai ayahku, wahai abadi, lakukanlah apa yang berkenan kepada engkau, engkau mendapati aku termasuk yang sabar. Pasrah, pasrah, pasrah, pasrahnya kepada perintah Allah, kepada Allah, kepada perintah. Falamma aslama wa talbahu lil jabin dikarenakan anaknya telah siap untuk sebenarnya, Maka Nabi Ibrahim pun mengambil parang, siap untuk menyembelih anaknya Dirta pada Ismail. Allah mengatakan asrama, aslama Artinya mereka berdua telah pasrah untuk mengerjakan perintah Allah. Wadallahu lil jabin dan yang namanya parang sudah menyentuh yang namanya leher anaknya. Serius, bukan mudah Meskipun sudah bersebelah, sudah bersebelah. wana dainahu ayya Ibrahim. Maka kami panggil dia wahai Ibrahim. Fasad rohnya, Sungguh kamu jujur dan benar dalam melaksanakan perintah dalam diri kamu. Inna kadzalika najzil muhsinin. jadi kami membalas orang yang berbuat ihsan Inna hada lahu bala'ul mubin. Sungguh-sungguhnya inilah ujian yang sangat berat. Wa badainahu bidzikri Maka terus Ismail dengan penyembelihan hewan yang agung. Maka jadi dengan kami bisa disembelih kami kilas itu sebagai tebusan dari Nabi Semenjak itulah terus diteruskan pada eh, bimbingan Nabi Muhammad SAW syariat umum ya, meneladani para ambiya wal mursalin. Wahai kamu. Dan ini menjadi ciri khasnya kaum muslimin, kaum mukminin, orang-orang yang saleh yang bertakwa kepada Allah Azza wa selalu yang menjadi teladannya Rasul SAW. Yang diteladani Nabi dan Rasul SAW. Bukan kemarin أمرمانيا terkait dengan kita Muhammad SAW, الله عليه وسلم لقد كان Maka kita sebagai seorang muslim yang terkait dengan kita Muhammad SAW, diharuskan diwajibkan untuk meneladani dari kita Muhammad SAW, baik dalam urusan ulhiyah bagi hewan kurban atau semua yang lain lainnya akidahnya ibadah kita, tauhid iman kita, dakwah kita, akhlak adab kita, muamalah kita, keseharian kita itu untuk meneladani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Terus bayangkan Alhamdulillah pada pimpinan Nabi Muhammad Alaihi Wasallam kita tidak diperintah untuk membeli anak kita itu bersyukur. Betapa beratnya orang berdahulu mendapatkan sebuah syariat yang begitu berat rasanya. Alhamdulillah kita dikasih kemudahan-kemudahan dari Allah Azza mendapatkan syariat yang disifati Nabi Muhammad SAW Hanifiyatun Samha syariat yang ini yang lurus akidahnya, lurus tauhidnya, lurus imannya somehow mudah ringan hukum-hukum saya. Alhamdulillah, ternyata alhamdulillah iya. kalau seandainya tidak ada ya, kalau seandainya tidak diperintahkan, nah, paling tidak paling tidak seumur hidup sekali korban satu anak. Bagaimana alasannya? Terus susah untuk bisa diwujudkan boleh anak yang bodoh korban. kita mencintai anak. Punya masalah itu sama anak, mencintai anak. wal mursalin kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla dikarenakan Allah tabaraka wa taala menganugerahkan kepada kaum muslimin umat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianugerahi oleh Allah azza wa jalla syariat yang sama yang mudah yang ringan pada hukum-hukumnya halifiyah lurus pada akidahnya pada tauhidnya pada imannya Syukur kepada Allah saja. Alhamdulillah. Agar kita sempurna, agar kita di wilayah menyeluruh, agar kita begitu agung, begitu mulia, agar kita begitu mudah. Syukuri Ya. Mimpi-mimpi balik ke alam dulu jadi umat-umat Nabi terdahulu. Belum tentu mampu mengerja kaya. Hmm? Dulu kalau orang obat, jual Akhirnya keimanannya Barakallah. Faedah lain, hikmah yang lain ialah at wal ahli bima abahahu Allah Ta'ala min al di hikmahnya adalah kita berluas-luas sedikit, memberi keleluasaan kepada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dengan perkara yang diubahkan, dihalalkan oleh Allah Azza wajalla, berupa makan daging-daging. Nah, pada tahun bisa. Maksudnya, nah, yang uangnya banyak sih ya biasa. Tapi kaum muslimin dan muslimat yang di banyak kas-kasan nah kalau makan kayak rokok ngaji ITP turun lagi serang BP tahu ya, ini nah, telur kadang-kadang kalau ya Allah beli ayam rame-rame sesekeluarga asal nah, sekali berluas-luas nikmat-nikmat dengan anugerah dari Allah Azza Wajalla dengan perkara yang dimubahkan dalam syariat maka disuruh nikmatnya nikmat. Tapi jangan lupa kata Rasul, disertai dengan pikir kepada Allah, jangan lupa takbir. Muslim dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyam tasyrif, ayyam tasyrif, ayyam Hari-hari tasyrif adalah hari-hari makan, hari-hari minum, dan berpikir kepada Allah. Jadi terima kasih seluruhnya ya alat dan berpikir kepada Allah. Sehingga masya Allah, kalau kita lihat ada yang Allah namanya kenapa asap di rumahnya. Nah, jadi eh, ada lagi yang ada aromanya. Bang Sewi. Eh, ada yang kemudian eh, siapa lagi? Siapa? bisa, ada apa pak orang pakai darah putar putar bakar apa ya kulitnya dari bakali bikin apa namanya ya namanya atau kerabat kerabatnya masuk uang jenaka masa apa pak ini gue oh, dapat berapa persen masya Allah nah jadi kan ini mobil sok Jika merupakan hikmah di balik itu uh, setahu bisa paling tidak berarti yang punya kemampuan yang punya kemampuan paling tidak rame-rame dengan yang lain maka jadi jadi masa sufi ini disebut nikmat dari Allah terakhir terakhir hikmah di hewan kurban ialah terkait dengan bab sosial. Dikarenakan dianjurkan untuk diinfakkan, disedekahkan, diberikan kepada miskin, ahli korban dan memberikan kunci hadiahnya kepada orang-orang jika kita atau sahabat kita atau orang yang lain harus ini ada unsur sosial kalah kasih dari segi kita unsur sosial wa ilmu al-ba'is al Bagaimana wa ilmu al-qadi'a wal-qadi'a miskin Tapi yang memerlukan dikasih peralatan syiar ada, ketakwaan berbeda juga ada, dan untuk orang lain itu juga ada. Ada bahasa juga ada para ulama terkait dengan obsesi. Misalkan di masyarakat ini kondisinya ekonominya masih berkurang. Jadi memerlukan makanan, memerlukan namanya jadi paspor. korban. Mana yang lebih aktual? Uangnya kamu ngomong berkorban dengan satu ekor kambing yang gemuk besar dari Madura. Ataukah nah, Anda membeli dua ekor kambing? Dua ekor kambing dengan harga dua koma lima Pilih yang mana? Ya, Ini adalah ya, kondisi masyarakatnya ekonomi lagi lesu memerlukan yang namanya makan minum memerlukan yang namanya seperti dan kehidupan seperti ini jadi saya mau tanya sama aku kalau satu ekor kambing harga 5 juta itu gaji dia punya berapa berapa kambing dengan harga 2,5 juta 2 eh. ekor itu sudah banyak mana yang satu ekor apa yang dua ekor jawabnya di sini pertanyaan ini dijawab oleh para ulama kita dari sekolah Nasir Muslimin Nah, sehingga saya sudah dalam satu wajib diri Kalau kondisi masyarakatnya itu masyarakat yang makmur secara ekonominya, pilih satu ekor yang berbeda karena sisi sosialnya kurang maka siap ABK tapi kalau kondisi masyarakat yang masyarakat memerlukan yang namanya tadi maka maka ya apa beliau dengan uang yang sama lima juga belikan dua ekor kambing yang harga dua koma lima juta. Ya, lebih banyak dagingnya, lebih banyak orang yang mendapatkannya Bahkan mungkin saja yang satu taruh sebelah sini, yang dua di sebelah sana. Lebih merata yang mendapatkan dewa tadi kalau cinta eh, di luar Allah. Ini tadi mengada sosial. Nah, Dibalas semua dikatakan para ulama ketika di sebuah tempat ada orang yang Allah orangnya sudah sudah kafir orang eh, kaya kaya semua dari miskin ya korban banyak banget hampir satu rumahnya ada yang korban nah maka boleh kemudian dilimpahkan ke tempat yang lain jawabannya jawabannya boleh itu niatnya khusus Walaupun secara afdoliyahnya sembelit kembali itu kemudian dagingnya disebarkan ke tempat yang lain. Misal, misal ada perumahan sendal, saya perumahan kurang perubahannya S S S S S S S S S S semuanya muslim kebanyakan muslimin dan semangatnya luar biasa untuk berkorban orang ini sudah sekitar 500 uh, eh, unit rumah semuanya berkorban ada 500 kambing Masya Allah Nah, kalau jamnya Islam. Apelnya sumber itu, jadinya disebar ke masyarakat yang sekitarnya selain rumah tadi Pak itu nah, sosialnya. Apalagi bahkan dalam sebuah kondisi tertentu waktu itu ketika misalkan terjadi apa namanya bencana eh, dan segala macam menimpa sebagai muslimin, menimpa sebagai masyarakat atau itu entah itu eh, gunung hmm, gunung yang berdok atau apa namanya eh, gunung yang orang gempa dan segala macam tsunami banyak sekali bencana itu di sebagai orang-orang berbolehkan berita untuk malah melimpahkan hewan tadi atau korban tadi di bawah satu abolnya supaya mereka itu disembelih pelajaran masing-masing dagingnya semua dilimpahkan untuk sosial sama eh, pilihan bantuan-bantuan eh, sosial untuk yang bencana alam tadi malam. Jika ada khusus sosial, itu luar biasa. Ini yang betul-betul syariat yang agung, yang mulia. Satu dunia saja. Oh iya, dalam Quran terdapat tiga sekian terkait dengan satu pelaku sendiri, terkait dengan keimanannya, kalau wajib modal masuk untuk keluarganya, anak istrinya, dan juga masyarakat luas. Barang syiar Islam yang begitu meluas di mana-mana. Maka yakinilah Islam itu agama yang indah, agama yang aktif, agama yang sangat mulia, agama yang memberikan bimbingan, bimbingan yang terbaik. Bimbingan yang luar biasa, permasalahannya, kemanfaatannya, masalah dunia, masalah agama, dan nanti dia ada masalah, dia ada nanti dengan surga Allah Subhanahu Maka kalau itu bersiap-siaplah menyambut berbicara secara umum dan bersiap-siaplah untuk berkorban secara khusus. Para ulama kita mengizinkan dan membolehkan untuk cari utangan, nah, berutang supaya bisa berkorban dengan syarat bisa membayar hutang tadi supaya syiar Islam semakin nampak di mana-mana tempat dan kita bisa menaikkan iman dan kita kepada Allah Subhanahu dengan mengerjakan syariat berkurban persapi hayati hayat dan dan hikmahnya sehingga akan kita semakin mantap yakin sebagai seorang muslim memahami agama Allah yang mulia ini Barakallahu fiikum. Wallahu taala Alhamdulillah rabbil alamin. Sebaiknya korban sapi dengan tujuh orang atau kambing sendiri lebih utama yang mana? Boleh dok, semuanya uh, yang disebutkan dalam buku ini ya uh, eh, beragam. Ada yang mengatakan kami, iya, dikatakan kan? uh, lawannya Muhammad belum kambing dan mengajukan eh, kaum ini untuk berkorban kambing dia dan keluar. Ada lagi pemahaman yang eh, sebenarnya yang lain Yang masyhur dalam buku fikih yang Kol adalah satu orang menyembelih satu pertama. Satu orang menyembelih satu pertama. Yang berikutnya satu orang menyembelih satu persatu. Satu orang yang berikutnya satu orang menyembelih satu perkambing. Yang berikutnya lagi syarikat pada unta. Berikutnya lagi syarikat pada sapi. Dan yang keenam, satu ekor kambing untuk dia dan sekitar keluarganya. Kambingnya. Semuanya boleh yang muda bergantung. Sekarang yang apa kalau bingung? Hah? Kalau Ustaz, makanya semuanya mau kambing silakan saya sapi mau yang penting adalah berkorban insya Allah segera takon pindah penawon wonten wonten pengawalanipun pun ya saya tetap jadi amalannya ya, itu pak ngamal ya, ya, nah, itu ya itu jadi gimana membaca keuangannya itu utamalah nah kalau ada yang utang saya paling enggak ya saya tahun depan boleh saja. ya Allah ini Kalau kita dia kasih pinjaman berubah. Nah. Bolehkah ambil korban mendapatkan bagian lebih banyak dagingnya? Yang disebutkan dalam Al-Quran tadi itu untuk yang dia boleh mengambil sebagian dari daripadanya. Fakulu minha. Yang kedua yang disebutkan adalah wa'aqimu al-qawmi al-mu'aqiati utamakan takdir miskinnya apa? yang memerlukan dan yang butuh. Dan nah, dia kalau saya miskin, ya kasih amit iya. Nah, bukan sebagai amit bukan eh, sebagai upah. Kalau upah tidak boleh pak, tidak boleh memberi upah kepada eh, amil dan segala macam dari rakyatnya Mesir sebenarnya jadi jangan mau ya. akhirnya memberikan kepada yang miskin yang fakir semua sama lagi yang miskin-miskin sama yang lagi berkorupsi nah, ngambil hadiah harus segera secukup secukup tapi yang kedua nah Nah, yang dibahas bukan ambil sebenarnya? Yang dibahas itu yang berkorban. Bolehkah orang yang berkorban tadi itu mengambil gajinya banyak? Dia uh, korban seekor kambing. Diambil semua sama dia. Nah, yang dipakai disediakan dan satu sambil laut. Ini ada empat sambil dipakai kaki ya. Satu kaki ini untuk sedekah saya selebihnya boleh apa enggak? Jawabannya boleh. Kalau udah boleh, boleh. Boleh. Di atas semua pun juga boleh. Yang penting dia berimpak dengan sesuatu yang bisa dikatakan sebagai sebuah infak. Sebuah sedekah. Nah, lihat-lihat kita nah, kepala, kaki-kakinya, dan kulit-kulit. Kepala kan di Kemudian mata tak boleh kafir, masya Allah kan. Ini orang terkait, masya Allah terkait. Pokoknya untuk Nah, cukup atau saudara. Ya, itu saya. Oh, jangan Oh, bicara ya, iya, benar-benar. Orang itu tapi tutabiriyah eh, minta sebagai saja selebihnya wa'afimun ini awal mu'ta jangan dulu kalau dia dalam semua bukti boleh ada masalah ya maka sekian eh, setiap ini itu abdul saja kalau kalian tidak usah lagi ini banyak berkorban bukan amil dari ta'ala Kasih upah dari biar pun mana boleh Kalau kasih dari yang lain dilarang puasa pada hari Di tempat kami panitia idul korban dan setiap warga yang ikut dalam penyembelihan mendapatkan jatah satu paket daging selain satu paket daging sebagai warga. Apakah diperbolehkan? Dilihat kalau tujuannya itu untuk upah, maka tidak boleh. Nah, tidak boleh memberi upah kepada Bada Smart dari luar rumah. Dari komunikasi lebih, sebagai hadiah lebih, tidak ada masalah. Sehingga rekan bagaimana niatnya apa? Bolehkah dalam keluarga masing-masing anggota keluarga berkorban bapak, ibu, anak, anak dan segala macamnya. Masya Allah. Nah, bicara boleh boleh, tidak masalah. Jadi kalau mengamalkan sebuah hadis, nah, satu ekor kambing untuk dia dan segala keluarga itu cukup. sebelum dan besok di hati kepada masyarakat. Apa yang demikian termasuk siap yang telah mengandung sebagian besar melakukan perbuatan? Insya Allah, Insya Allah. Nah, oleh sebab ini di baik tempat prosesi di orang makam di masakan oleh tuan rumah dan beliau berubah. Wahai saudara, sehingga tidak ada unsur upah namun situ. mengenakan betul Insya Allah, semoga termasuk yang disebutkan tadi. <clears throat> Allah Ta'ala apakah benar kambing yang menggantikan Nabi Ismail alaihissalam adalah kambing yang Allah turunkan yang mana merupakan sembelihan anak Nabi Adam dan Nabi. Allah Allah saya ini. Nah, terus bukan terkasih dan publik di masyarakat dongeng Israel. Allah al Nah, Allah Anas yang mengatakan seperti atau menyamai kurban Allah Alhamdulillah Lalu yang jangan pesimis, jangan bersedih hati, masih banyak amal-amal yang lain insya Allah. Kan? Apa hukumnya mengkhususkan puasa di tanggal 8 Zulhijjah? Mengkhususkan, ini mana kata Ya, katakan sembilannya. Lalu Rasa-rasa puasa secara umum dikatakan masuk sepuluh hari pertama berhijrah boleh. kalau secara khusus hanya rangkap delapan ini ada apa lagi? Maka ada. Ya ada sembilan berhijrah Ya. Semuanya harus Ya ini. Bolehkah seorang berkorban kambing? Tapi yang berkorban kambing tadi ingin mendapatkan yang sapi. Jadi dilemanya. Jadi korban bisa disedekahkan, bisa dihadiahkan. Ini bisa untuk yang kaya raya, eh, bahkan bisa untuk yang muslim sekarang. Aku ambil sedikit dari kami supaya mengamalkan sunnah tadi fakul mina dan sebagainya. Jangan eh, mendapatkan yang sama. Kalau punya orang kaya berarti haji atau adu. Atau orang miskin untuk itu berkorban. Ya. Kalau orang miskin sedekah saja. Jawabnya kan? Ini berkorban. Jadi yang yang yang apa ya? Ambil sebagian dari korban yang aku. Nah, sebagian dari dari yang lain. kerja hibah nggak mau nah dia akhirnya tiba terus dia berusaha untuk mencari dan apa iya apa iya ternyata oh iya keluar sudah mungkin lima tahun dia tadi baru tahu nah, nah, nah. ya sih suara haram ya itu yang sebelum sebelumnya sebelum-sebelumnya halal ya Nah itu belum mengerti sebelumnya Maka yang sebelumnya halal Semenjak aku tahu ilmunya ini barang haram Semenjak itu ini haram bagi Setelahnya sampai aku keluar haram kafe Jadi pakai tidak masuk batas umum, orang miskin. Sebagai ulama di sini Femi dalam sebuah kitabnya membolehkan bahkan ultra miskin. Ini kan misalnya surat dakwaan exit saya Yang sekarang saya sebelumnya sekarang ya Anda punya rumah mewah, mobil, segala macam. Lihat ya, tiga kali empat kali berapa kali. Karena gitu. yang aku miliki aset utang semua. Yang sekolah itu jangan. ومن أظلمنا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله مسا Barang siapa yang datang kepada dia mau ilah mengarang dari Allah Rabbnya hukum haram sampai kepada dia maka berhenti ketika itu salah masalah tapi lahu haram bagi dia apa yang telah lalu jadi yang telah lalu bukan bagi dia setelah yang ilmunya sampai dia keluar ada sebagian berhenti itu hukumnya haram. Jangan nah Nah, nah, Alhamdulillah, sebelumnya. Kenapa? sampai saya tahu sampai di sana gaji itu ratus juta sudah dipakai untuk masuk semua satu bulan dua ratus juta dikalikan dua belas bulan setahun itu berapa? Dua empat, dua empat m. Karena daripada dia tahun punya sampai ke eksis lima tahun, akhirnya aja dua empat dan lima, seratus baru saya ya Allah 12 miliar ya. ya, semua yang ada itu sudah untuk masuk jangan diseriusi ya sebelumnya ya sudah itu doa disyukuri walaupun Allah memberikan rahmat dan rahmatnya masih mengubahkan dan menghalalkan yang sebelumnya syukur sudah tidak ada nah Insya ya, Allah dari semua memberkahi harta ya, dan ya, Allah Oke, oke, Nah, sekarang teruskan tahun 2011 kan, Saya mau langsung sebesar-besarnya, belum semuanya bisa dijawab.